الله moto iso ngemot nek nyoto ketok nyoto iso bimot nek tak nyoto gak ketok gak iso bimo contohnya kentut ini kuping soalnya kaku turun berpiping irung itis gak tau lurung bujur gak tau gorok gak tau beset itis gak tau lurung ambu sate ya sate nang, ambu bintang ya bintang nang, ambu telak ya Nah, kata orang no telek mampu sate. Dulur cangkem ya orang dicantang orang. Ini bagus dulu. Ini sore janggut naik koto ajang Ini sore mana weteng di sini ruwet kor peteng. Ruwet jeruang mukus buliko macam-macam peten soalnya karena lampunya. Jawa serasa diterasa. Ojo Mungkin sore mana tugasnya sampean sampean beda kok. Dulu saya wilayah situ bahaya soalnya di situ hutan Jawa Tengah. Itu wilayah bidan-bidan yang masih ngerok. Kalau tikungan aku nggak wani. Kalau ke belakang jenenge bokong soalnya bentuknya ombo agak bertongkol. nyanda sih bayar utang oleh nyangga ya, balon kuwi sing bayar oleh telur Bener. Ngono sing orang capek ya? mesti lewat bumi. kalau nggak gitu cari jalan yang lain kalau terpaksa nggak ada jalan itu satu-satunya jalan lewat depan yang bungkuk-bungkuk candal di cangkir gitu. kalau mulai sekarang enggak udah dulunya duduk lewat depannya biasa main mencolok pakai gitu sama toto apalagi yang namanya manusia sih orang dosen hmm, hmm, hmm. dosennya senang sih sana is you nah, kalau dari dua-duanya I believe in you sungguh padahal halo salah satu faktor penyebab murid itu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah itu adalah takdir dan hormat kepada guru jadi ini sekarang mulai lenyap rasa takdir rasa hormat kepada guru. Untuk kadang-kadang guru ini ini orang kena ditakbiri, orang kena dihormati. Hmm, seneng ya orang. Namanya cuma yang telat ya orang itu. Dalam kita dulu talim itu ada orang tokoh besar, orang ulama besar, namanya beneran ini bahasa usah kalau saya tidur saya tanggung pulau sih bener beliau orang karomah saking karomahnya setiap butuh duit satu berjudi ditepuk lu ngebut duit deh sesuai dengan sholat ora itu ditanya sama orang ya Syekh yaumil tahadil dan penjenengan kok sakit hebat kados ngoten itu dalarane nopo makanya di khidmati ustadi karena khidmah saya pada guru saya pengabdian saya kepada guru saya manut dia orang murid dulu alias bener ya model kayak sampean dengan gue kan gak pakai cerdas potongannya ketoro kok prai yang cerdas karo bayi kok ya, orangnya yang menyatakan dipanggil sama dia sama gurunya eh eh bener ya? eh, bener bener ya? gurunya dia gurunya gue ini orang akhir ke saiki dhuwur rusuk. Iya ini di dhuwur loro muni ora. Engko kiye ini dhuwur loro muni ketularan muni. Tentu para mahasiswa yang ganteng-ganteng baik yang kuning maupun yang ireng nyatamu masih terlambat di saya tetap halo halo dan masyarakat sekitar yang hadir di acara pada pagi hari ini Alhamdulillah Inilah wa ibadatihi pagi ini kita dapat bersilaturahim bertolak dengan satu harapan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik semakin istiqomah dalam beribadah orang pakai amin momen yang kita takis deh dalam hati nggak boleh lambat Kalau yang petugas kesehatan nggak boleh lambat mana mau megap ya, ngomong oh, orang nanti ntar dulu ntar dulu ntar dulu wis ya lama biar loh cacat cacat cacat ngono kalau-kalau beda barang yang ngono masuk kata lari lo gendil lo teliti bagaimana modelnya ukurannya berapa langsung cacat tangannya halo bapaknya mungkin bisa ngomong kalau di pesantren saya ada santri yang cara berpikirnya model sampean ya, lambat kan itu dijuluki santri jerapah hmm, santri jerapah jerapah itu kaki kena duri kaki tertusuk paku pada hari ini itu perasa sakitnya tiga hari lagi baru perasa sakit kenapa? karena informasi ke otak kan lama ke bawah dulu jadi kena RT saiki kroso loro tolong dilongkas. Tapi kroso. Karena informasi kok tak terlalu lama sebulan bumi. Jadi orang santri kok telmi kelap mikir dijuli santri siapa? Menurut aku ya titik label untuk mahasiswa-mahasiswa yang lambat dalam berpikirnya perlu dijuluki kayak merek mahasiswa-mahasiswi siapa? ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dirindukan oleh surganya. Amin. Saya bangga, saya sambut betapa titikes insan ya betul pencetak-pencetak calon cendekiawan yang meskipun sebelah sini nggak usah kamu sudah cendekiawan memang cendekiawan bumi Sallallahu ini sebelah sini cendekiawan semua maksudnya cendekiawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pagi ini mengadakan acara ngaji bareng dalam rangka membina mental spiritual lo tujuan utamanya tentu saja agar betul-betul menjadi cendekiawan cendekiawan yang benar kalau dalam istilah yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan Islam pun demikian kita diharapkan mampu menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor pengais bukan pengemis perintis bukan pewaris mampu menjadi penggerak bukan penggertak generasi yang punya karakter bukan yang karaten generasi yang luar biasa bukan yang biasa di luar generasi yang beradab bukan yang biadab yang toat bukan yang keparat yang ahli pikir bukan yang ahli kendir ahli wiridan ora ahli kendaan bahasa Al-Quran disebut ulil albab pendikiawan sejati intellectual question emotional question dan spiritual question seperti kurang aku ngomongnya ada kan dosen yang kuliah nah lupa orang yang sakar ngomong menurang-nurang aja rumah kan minggat kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab siapa ulil albab itu الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب ada tiga saya ngomong pakai bahasa Indonesia ini mestinya kurang kuliner 아니야 막. 야사 나는 꼴리노. 나고 버프로. 비단 버프로. 베토 베토다야 biasa bahasa Indonesia nya biasa nenek kulino bahasa Indonesia nya ya iya kulina apa biasa nih Lina, halo Gue saya penting sama paham loh, masa sampai dulu. Maka maaf kalau mungkin dalam menyampaikan ceramah kali ini saya pakai bahasa sekenanya. Ini boleh campuran yang penting mudah-mudahan bisa dipahami. Betul loh. Orang saya itu punya pengalaman baik, punya tetangga orang Ambon. Bukan saja komunikasi pakai bahasa Indonesia ya. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia waktu pagi hari lagi jalan-jalan ketemu saya. Saya ditanya, Pak Kiai dari mana? Itu. Pak Kiai mau ke mana? Ya kan kita ditakoni ngono karepmu kita ditakoni kok pakai bahasa Indonesia ya kudu ngimbangi kan gak pakai bahasa Indonesia. Nah, Kalau suka perlu sok saya mau merana. ini apa iya bener itu punya teman di pesantren orang Madura dia kenal baik dengan saya waktu masih di pesantren orang Madura akrab kenal baik dengan saya terus udah kurang ke Bojonegoro bahasa pesantren itu boyo mulai di pesantren ya nyari boyo mulai boyo mulai aku kan di akhirnya tas di Nujur mulai masih jombang yang orang mulai dengan pemainnya boleh boleh boleh coba boleh coba boleh coba putih coba putih yo lek bubur-bubur pake boe lek coba untuk apa iya, iya. suami-suami jombang itu kalau panggil istrinya sekarang mama istri jombang kangen suami juga apa-apa jadi ada istri jombang ke apa yang akan pengajian istri malah caranya kan jangan loro berdua lalu kan sampai khusus sampai gitu mesra jombang apa ini lagi ya itu ada apa mama nanti habis itu mama mau pengajian papa mama pamitnya sekarang aja ya papa takutnya sembiang di pondok dah saya pulang katanya sembiang nggak pulang ke Bojonegoro ya saya susul ke sini pak Dene apa arep takon, wis suwi ta lek manggon ing Bojonegoro di bahasa Indonesia no. Sudah berapa lama Bapak meninggal di Bojonegoro? Manusia nah, sudah berapa lama tinggal di Bojonegoro? Nah, ya, sudah berapa lama Bapak meninggal di Bojonegoro? jawabnya lumayan nah, aku ngimbangi bahasa Indonesia jadi kesini naik apa? naik bus pak ini hari minggu pak ini ngarep cerita dino minggu bisa kan penuh mulai muda sampai muda ini gak menang dulu nah apa sih awak mudun tetap bus itu bonang pecelai ini bahasa Indonesia no. aduh pak bis penuh pak ini hari minggu masa mulai kenaikan sampai penurunan gak ada akhirnya saya jatuh ke tanah air kalau bahasa Indonesia ini keterangan lemah sampai ini bahasa tanah air baik. kalau sampai lebih baru kendi, bahasa Indonesia kan menjunjung tanah air. Oh, Orang bahasa Indonesia oh, bahasa Indonesia kalau oh. itu yang biasanya Anakmu Anakmu Anakmu iya, anakmu Anakmu Anakmu Ngomong Jadi ya, harus cerita anak loro nemu akal-akal. Sing siji mangane wakil, sing siji beli bisa nilat-nilat keburu iya. anak loro kalau pak dan siji mana nih e aki dan siji beli dan siji mana nih wakil dan siji beli dan siji mana nih e aki dan siji beli mana dari anakmu tuh aneh-aneh dan aki dan beli mati bangannya semerawut halo aku tak ngomong lagu doro campuran nanti saya ceramah pakai bahasa Inggris murni nggak bisa dipahami Lo sehari cukup I love you kalau eh, I sing under two tuling I don't you I sing under two aku sing nunggu waktu tuling I don't you waktu tuling tuling aku ketemu banyu halo ini bukan tapi apa yang ini gitu loh bahwa bahasa menunjukkan bangsa itu benar bahasa menunjukkan bangsa dulu saya masih sekolah itu pernah diajari bahasa seperti itu bahasa menunjukkan bangsa tutur kata ungkapan dari seseorang itu cermin kepribadian karena kalau tutur katanya bagus cermin kalau kepribadiannya pun bagus kalau tutur katanya teratur cermin bahwa kepribadian dan kehidupannya juga teratur halo tapi orang itu orang itu kalau tutur katanya semerahut biasanya begitu ya semerahut. kalau tutur katanya jelek itu lambang bahwa kepribadiannya juga jelek saya sering kali sampaikan orang itu naik kepribadiannya apa? Ngomong elek itu jadi ya iso. Bisa aja dia ngomong jelek, tapi jangan kalah. Mau ngucapin itu jangan kalah. Yo yo, namanya nanti paham loh orang sama. Orang bayar kok beda. Ya. Ini bayar kalau bose kok bohong. Halo. Wong iku lek wong apa kepribadiane apik, ngomong elek itu iso, tapi gak mentok. Nah, Ana wong ireng nang iso, tapi ra tega, paling ya diarani sahabat iku ning ngono ae. Ini lah, ora ireng tok nek gosong. Ya paling orang juga kalau video semua nah kalau dan iso enggak aku ngomong tahu tahu semua ngomong semua tapi ini kepribadiannya kalau mau kau dari terhapur itu subhanallah bukan hanya itu kita saat saat dulu orang kalau memang kepribadiannya jelek prasangkanya juga jelek modelnya suudon berburu sangka terus ngomong mantus oke mau ini agak hmm. tapi ini kok badannya apa mas suka ini gak saya ini nonton karena wongi wongi pengguna sedih kresek-kresek-kresek Masya Allah ya ini sembuh atau tahajud ini ini kepribadian apik ini kepribadian elek enggak pengguna sedih kresek-kresek-kresek hmm keramas terus jadi <laughs> bahkan tutur kata yang baik itu juga menjadi barometer dari keimanan maka ini bilang menjadi akhir faliyakun khairan aw dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia bertutur kata yang baik tutur kata yang baik itu ucapan yang bermanfaat dan diperlukan saya ulang butuh kata yang baik di sini artinya ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang ada manfaatnya dan diperlukan kalau nggak bisa seperti itu Aulia smut diam ojo karya bahasa hmm penting sekali bahasa Inggris itu power penting ini hidup di era seperti ini kalau nggak bisa bahasa Inggris maka kita akan menjadi manusia yang mereknya L2 loh ya loh lempar lempar halo halo ini bahasa Inggris harus bidangnya sampean masa ini kadang bisa bahasa Inggris lho tuh bayang misalnya kalau aku ayah kamu juga nah, ngomong saya bahasa Inggris itu ya, cuma yang kalau ayah kalau dalam pasar bareng ayah tani iwa atau teko nanti kayak ayam sih dalam pasar ayam yang bukan pilih berangkat orang tentang pasar ayam mau ngomong ya apa orang itu belanja rumah itu kan ayam belanja ya, sih barang kalau ayam nanti kalau punya ketemu kita misalnya ayam kalau di top itu Oke, itu di zaman yang seperti ini. Saya dari sisi bahasa Arab, hmm, sangat penting. Aku tahu nyampe ke, nggak seorang itu nolong Suki, diomongin luar negeri. nginep yang hotel bintang. Tapi ini butuh raiso bahasa Inggris. Nah, tulisannya yang hotel itu kan bahasa Inggris kafe. Nang itu isu-isu butuh moyo, belum nang gede. Enggak, hmm, ono kucingane, nang ukuran kafe warung ini mau harap dewa ya, ini kono kan orang terang loro jadi rupanya bumi, jadi rupanya abah untuk ibadah kan yang bahasa ini jadi abah itu tuh panas mau aku anget lumuk jadi biru ini baru biasa jadi kayak iso tulisannya bahasa Inggris harap dewa nah, dia ditonong gue transfer rupanya abah Terus montok ngkulite yo samono. Pokoknya lo subhanallah, subhanallah, wong wong goblok itu juga Dan nanti kalau udah pasar global, tidak menutup kemungkinan produk yang beredar di pasaran itu kan semuanya pakai bahasa Inggris semua. Dan ini gak bahasa Inggris kan gak bisa dipakai. Nyolok barangnya bodoh tapi seji. Bentuknya bodoh rupanya bodoh. misalnya nggak bahasa Inggris kok. Mau nanang-nanang gak bisa bedakno antaranya kalau obat noto karo lem alpeko Mungkin pate loro kalau kowe kepengin nambah, salep buku putih-putih bukan iru alteko sing bukan. Nyubet kok. Ya Allah. Halo. Apalagi bahasa Arab kita sebagai muslim Wong Islam itu nek gak ngerti bahasa Arab meskipun secara global itu hukumnya perlu karo wong Jawa sing taruh Jawane bahasa Arab itu bahasa agama bahasa Al-Quran bahkan bahasa surga bahasa ahli surga itu bahasa Arab ahli jannah ala lugatin wahidah lugatin Arabiyah Allahumma salli ala Muhammad ahli surga itu pakai satu bahasa bahasa Arab ahli benar ala lugatin di dunia kalau ahli neraka ini nanti selesainya jam berapa? Sampai dua? dua? Oke, tekan sampai nggak apa-apa. Kalau neraka, penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing ketika di dunia. Wong Inggris belum neraka, aku bahasa Inggris. Wong Amerika mlebu rokok nganggo bahasa Amerika. Wong Jombang mlebu rokok nganggo bahasa Jombang. Wong Bojonegoro mlebu swarga nganggo bahasa Arab. Iya. Mulane sampean kok gak iso bahasa Arab. Meneh nang gone swarga, tapi nek sido, sido bukan apa temanmu. Yo neng suatu yang ngahmon sampean. Ya? Wong opo opo nganggo bahasa Arab. Jadi kok kepengin kepengin semoga malaikat ya, ya mana ika kurni an putih? Malaikat Amerika aku semangka. Nono, oh, iya. Lah nek orang itu iso bahasa Arab iya ngomong. Masuk kan malaikat kat tewo semoga kat. Sentak orang malaikat, istil semoga. Apa kamu tel-tel? malaikatnya orang dulu jadi nganyong mau, begitu anyaran kepengin ini kepengin ini ra iso ngomong ono widodari ora orang ngapa-ngapakno kowe Mas ora iso ngomong kok ngawang, ya ora dibahane ngono ora usah mlebu ya Quran hadis pedoman kita dalam beragama lebih-lebih kalau Nahdlatul Ulama tambah ijma dan kias yang sekarang merawaskan itu merawaskan ada aliran yang gak mau hadis Quran tok tok itu pun harus ngawur ya ini ini ya dan banyak mahasiswa mahasiswa juga mahasiswa yang dicuci otaknya dengan aliran-aliran yang tanpa disadari kadang-kadang itu gelebat Allahumma sholli lama Muhammad harus diantisipasi jadi lek tercantum nombornya Quran ya sudah dianggap ada sekarang seperti itu Tuhan Allah, anjing tidak terdapat di dalam Al-Quran maka anjing halal dagingnya dimakan ya Allah alasannya tidak tercantum di Al-Quran hanya empat itu yang haram itu yang dicantumkan dalam Al-Quran. Andaikan haram, pasti dicantumkan Allah dalam Quran. Ini nggak dicantumkan, masa Allah lupa? Dirimu. Enggak dicantum ya. Masa bisa Allah Tuhan ya. Allah. Nah saya ditanya terus sikap ini gimana? Gampang. parah nih wongnya no bolok. Cek cek ini berancam bareng-bareng. Soalnya barengnya dia yang halal, barengnya dia yang ratu Al Quran. sudah karo-karuan hmm. bahkan ada yang menganggap Quran itu hanya dianggap sebuah antitesa bukan mukjizat terus kamu majalah biasa mereka mencontohkan karena Al-Quran turunnya di Arab maka yang dipakai contoh ya sekitar Arab ngono ae afala yanzuruna ilal ibi contoh خلق Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta yang dipakai contoh karena turunnya di Arab dan hewan Arab itu unta. Jadi andaikan Quran turun di Australia menurut mereka contohnya apalah yang buru na ilal kamu kayak ini berbeda boleh jorok apalah yang dulu nak ilal perbeti walau busi. Jangan bukan. Akhir-akhir ini aku mau ngawur ngawur. Sholat oleh pakai terjemah. Kan itu ngawur-ngawur loh. Tak keluar begini. Subhanallah. Jadi kalau takbiratul ikhramnya bukan Allah Akbar, sih, terjemah Allah Maha Besar ngimami juga gitu bukan bismillah alhamdulillah pakai terjemah dengan menyebut nama Allah Allah pengasih Tuhan penyayang segala puji bagi Allah pun seru sekalian alam yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menjadi raja pada hari kiamat karena Imam Hendel lagi botol koyok puisi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan jalannya orang-orang yang memberikan keimanan kepada mereka bukan jalannya orang-orang yang bodoh dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat maaf enggak amin kita cuma kabulkanlah rumah ini kayak jamaah deh masjid kado imamnya ini pakai bahasa Betawi Allah gede banget Lalu yang mau Jogja ini takbirnya di bahasa Dewi ke Gusti Allah Agung mau Jogja ke Allah Kau kalau itu nomor dua, tapi nomor dua Allah Maha Jerajil mbak mbak yang lagi selok mbak pedoman kita Quran hadis itu pakai bahasa Arab kalau kita nggak ngerti bahasa Arab meskipun secara terlihat secara mujmal secara garis besar maka kalau kita nggak ngerti yang kita baca itu apa karoknya ya bisa kaget sholat itu orang benar kenapa? nggak ngerti yuk akhirnya sholat itu bangun syukur wong gak perlu tutup jadi jadi goblok kelek-kelek semua nakal mereka gak ngerti Allah Akbar Pak Virus ngawur pikiran tekan binti Alhamdulillah Pak Virus macam-macam ya Yuk Padahal andaikan kita ngerti, subhanallah, baru pada tingkatan Allahu Akbar. Ini subhanallah. Yang akbar hanya Allah. Selain Allah, Asyur kabeh. Kecil semua. Termasuk kita. Akhirnya waktu ini nggak sombong. Dulu dari sholat takdikan anil kibri salah satu rahasia di difabulkannya sholat adalah untuk mencegah dari kesombongan maka membacanya itu harus benar Allahumma sholli ala Muhammad ini ini pentingnya ilmu nanti di sini kaitannya di situ baru takbiratul ihram saja itu harus benar membacanya nanti salah baca salah arti secara syariat nanti tidak sah Allahu Akbar ini mau coba itu benar bapak ibu mahasiswa mahasiswi yang saya hormati rahmatullah ketika kita salah membaca takbiratul ihram padahal takbiratul ihram salah satu rukunnya sholat kalau sholat meninggalkan rukun otomatis sholatnya nggak sah sholat meninggal nggak pakai takbiratul ihram sholatnya nggak sah atau pakai takbiratul ihram tapi takbirat takbiratul ihramnya salah takbiratul ihramnya nggak sah otomatis sholatnya juga eh, nggak nyawa gitu dong yang semangat dari jenengan semangat aku melu semangat tapi yang jenengan jenengan loyo aku yang patut loyo ya. aku kan tergantung kamu saya kalau kamu oke okay, aku juga oke okay. misalnya misalnya kita baca nabinya clear Allahu Akbar ini salah habis bra ada alimnya kepanjangan ini harus gak kepanasan enak kondisinya ini bayang-bayang surga itu diperintah untuk diciptakan di bumi Bagaimana supaya kondisinya kita nggak lapar, nggak haus, gak sampai telanjang? Bagaimana supaya enak? Sandang, pangan, papan. Bedanya kalau di surga semuanya sudah disediakan Allah, kalau di dunia manusia diperintah untuk ikhtiar, Ditonton musyahat no dewi. Understand? Yeah tak terang singkat menulis paham Alhamdulillah wow. seakan-akan seakan-akan ini koyo-koyo saya lebih senang pakai seakan-akan bukan seolah-olah kalau seolah-olah itu pikiranmu mesti tekan gadokan berolah-olah Allah mengatakan kepada manusia Allah berfirman kepada manusia gini Hai hey manusia ini yang hadiri manusia apa enggak sih? Kok diem? Hai manusia. Yang manusia masih seperempat. Kurang pompa Hai manusia. Ini enggak kudu ngono. mudah pas mau Quran ya ayuhan nas, hai manusia, hai juga ya Allah. Ending. Aku ciptakan bumi, langit, jagat raya seisinya ini untuk kamu. Kata Allah, maka aturlah, makmurkanlah. Kalau kamu kedinginan, ya buat pakaian, dirikan pabrik tekstil. Jangan berharap aku yang membuatkan pabrik untukmu. Upayamu piye kalau tak tahu si bahannya, ono kain, ono kapas, ono wedhus saya kulitnya kena bukai Jangan berharap aku yang mendirikan pabrik tekstil untukmu. Usaha oh. Kalau kamu kepanasan takut kehujanan, sementara tak sediani gua. Kamu bisa berteduh di situ. Kepingin keadaan yang lebih baik, buat rumah lengkap dengan sarana dan prasarananya. Itu bahannya tak sediani. Ono lemah kena gawe botol, ono besi kena gawe. Ono pasir kena gawe besi, ono digawe ono waktu kena digawe semen kalau kamu ingin menempuh perjalanan sementara tak bekali dirimu dengan kaki laku mau kepengen lo cepet melayu kepengen lo cepet numpak jalan kepengen cepet mana gawe sepeda kepengen lo cepet mana gawe motor kepengen cepet mana bikin mobil kepengen lebih cepet ciptakan pesawat jangan berharap aku yang nyediain pesawat utakmu gawian itu tak kayak model hidayah tak kayak model berupa otak akal pikiran makanya kamu beda dengan kewan kalau kewan nanti mau nunut nggak dikasih akal pikiran makanya uang kok gak belum mikir itu udah kalau kewan halo jadi alam raya ini adalah laboratorium Allah untuk kepentingan manusia guna meningkatkan intek banyak lambang-lambang yang diciptakan Allah untuk kita dalam me, me, me, menemukan menemukan ya menemukan penemuan kayak itu pada ubi rambat nanti ubi rambat boleh telo itu itu sih wi loh wi wi itu wi teh ya, melongker melongker kayak sekok ya wi wi Wi wawi teles karo pete. <laughs> Itu pohonnya melungker-melungker seperti pir baja yang digunakan manusia sekarang. Jadi coba sepeda motor, mobil, kuwabe lah pakai sekop. Iku wis dikai ilmu karo Gusti Allah, dikai contoh karo Gusti Allah. Kuwi melungker-melungker-melungker contoh tun-tun-tun-tun-tun. Diinspirasi dari itu, ini kipas angin baling-baling udah dikasih contoh sama Allah apa? gua mau nih gua mau nih itu kalau udah besar, tua akhirnya kan meletek begitu meletek kayak baling-baling kantong apa-apa diakhir kantong terus dikasih contoh kalau bisa Allah kanguru terus bebek bisa melakukan yang dibuat banyu uang masuk kalah karo bebek nek bebek aja, bebek aja bisa jalan di atas air uang itu bisa caranya piye nggak ya perahu mudah modern mudah maju kapal terus sistem yang dipakai sistem menyelam yang dipakai ikan itu betul-betul diterapkan dalam kapal selam. Wis kabeh dikai contoh karo Gusti Allah terbang pakai radar kalong itu naik terbang yang radar Lalu orang orang kalong masih orang aku bengi petem menuju orang dia punya radar pesawat itu ibu eh terus terus mano mbak sama terus mano mbak mano sopo mano sing duwe lar burung yang punya saya burung gue sama-sama itu mencap-mencap kalau burung mencap-mencap burung itu kalau terbang iya begitu dia terbang pasti kakinya dilipat ke belakang ditiru pesawat pesawat itu begitu take off nanti itu take off Soalnya sama orang tahu pesawat begitu lepas landas pasti rodanya yang belakang di patrit tiru kawan ini tuntutan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu betapa kata ilmu dalam berbagai bentuknya di Al-Quran itu disebutkan sampai 854 kali kita prihatin akhir-akhir ini bahwa dulu Islam itu pernah jaya sekitar abad 8 sampai abad 11 masa ini Islam pernah jaya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim dulu dulu dulu biyen biyen ku lawas dulu. ada Jabir Ibnu Khayyam bapak ilmu kimia dulu kanya bapak ilmu kimia ada Al-Kindi penemu laboratorium itu sebenarnya orang Islam Al-Kindi bukan Bakov Da, da Vinci bukan penemu laboratorium itu Al-Kindi Zakaria Ar-Razi itu penemu penyakit cacar dan darah tinggi Wong Islam Kamu ini rumah orang Abu Qasim Az-Zahrawi itu seorang ahli bedah yang reputasinya mengalahkan Coba sih ahli bedah yang terkenal? Hah? baik. Wah, zaman ki ilmu kesehatan atau ora bener. Empuk. Belum lagi yang paling fenomenal Ibnu Sina. Nah, ibu kenal. Entah cilik ya roh. raja di rajanya dokter dulu kan beliau Ibnu Sina itu raja di rajanya dokter dan penemu berbagai macam ilmu penemu obat bius itu juga orang Islam namanya Ibnu Wafid tapi mau beli ulama bian kan mau ketok akhirnya diakui ngomong liyo penemu pendulum itu sebenarnya juga orang Islam tapi yang terkenal kan Galileo iya ya terus penemu hukum gravitasi itu Isaac Newton iya wis ngomong jawane itu bangga roh ya itu sebenarnya beliau dapat ilmu hukum gravitasi itu ketika jalan-jalan di kebun apel kan kalau ceritanya begitu terus menikah menaik anak tulis marah-marah moro-moro ya di depannya ada apel yang jatuh kok dia berpikir berarti bumi punya daya tarik Mohon. subhanallah sekarang kalau dulu kita punya kebanggaan ulama-ulama besar orang-orang cerdik Islam pernah jaya dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti itu tapi sekarang subhanallah kita kadang prihatin prihatin jeng non muslim lho wis iso tekan bulan rata-rata wis iso idet-idet bulan lah sing islam kene ape riyo yo geger perkara jenengan bulan iya to lah sing luar wis iso idet-idet bulan ya awak dhewe iki arep riyo yo geger perkara jenengan bulan ah wis kok ora ora kok ketemu mendung paling banter yuk mbak terang bunda, itu meneng kita kadang malu kita malu sama orang Yahudi Yahudi sedunia itu populasinya tidak sampai 8 juta jiwa nggak sampai 8 juta kita yang 7,7 miliar nggak berdaya menghadapi yang cuma 8 juta sampai diejek sama orang Yahudi kata orang Yahudi kami hanya akan takut kepada orang-orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jamaah sholat jumahnya kapan kira-kira orang Islam jamaah sholat subuh kodoh kalau jamaah sholat jumah tunggu satu syawal iya kalau satu syawal itu bisa jamaah sholat subuh menyamai jamaah sholat jumah tapi masa aktifnya cuma satu hari lewat itu hangus sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam bahkan Islam terbesar di dunia itu ya Indonesia iya kita harus bangga dari bangsa Indonesia harus nasionalisme, patriotisme harus bangga. Tapi kalau terlalu sering-sering dibanggakan, akhirnya kita terlena. Coba sekarang kalau kita muhasabah, kalau kita introspeksi, kehormatan bangsa kita itu bertambah apa berkurang? Kita dengan bangsa lain itu kehormatannya bertambah apa berkurang? Gak usah adu-adu lah. Kita dengan negara kecil Malaysia itu kita sering dihormati atau sering dilecehkan? Hmm, insya Allah apa kita yang menang ekonomi kalah sosial kalah budaya kalah olahraga kalah yang menang apa Saya nah, itu juara malu kita malu bener malu karena Allah makanya kadang-kadang saya kritik juga, itu loh gara-garanya saya kritik juga kadang-kadang lagu kebangsaan kita Indonesia Raya harus kita junjung tinggi karena sing kurang pas menurut aku tapi ini pendapat pribadi untuk protes Indonesia tanah airku anakku tumpah darahku neng terus aku milo salah disinilah saya Oh Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku kok terus disanalah nanti. Jangan di sana lah. Coba tuh sama Nana. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sana suara. ini di sinilah aku berdiri. Karena di sana hasilnya yang kita banggakan malah yang di sana. Kita nggak bangga dengan yang di sini. Iku yang harus punya yang di sini yang di sini yang jelek-jelek karena di sana lah coba ono kacang sing enak ya di sana kacang Cino nongko sing enak ya nongko Londo Bejar. betul sapi, wedhus Australia pitik api ya pitik Bangkok di sana ono kunci kuat ya kunci Inggris rumput kuat ya rumput Jepang masih kayak mundi kan gula ya gula Jawa dilewer oleh kurek Embo. Maka oh, saya pernah sampaikan anekdot ada seminar internasional. Halo. Seminar teknologi internasional. Masing-masing negara mengutus delegasi. Gak ketinggalan Indonesia itu tampil. Dalam seminar itu masing-masing membanggakan negaranya masing-masing. Ngomong bangga negara nih. Amerika angkat bicara. Negara saya Amerika Serikat negara super power. Negara saya mampu bikin konstruksi bangunan gedung tingkat sampai 100 tingkat. Yang lain ah masa nggak percaya kok 100 tingkat temen pergilah di Amerika enggak 100 tingkat ya ke bawah sedikit lah 80 90 Jepang mantap bicara kalau negara saya teknologi maju negara saya mampu bikin pesawat dua kali dalam satu detik mampu muter 10 kali puter negara lain ah masa satu detik kamu terbun 10 pergilah lah dia Jepang ya enggak 10 kali ke bawah sedikit lah 7 8 kali giliran Indonesia kalau di negara saya kedokteran yang paling maju Dokter di negara saya itu kalau ada orang wanita yang hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkan bayinya dari pusar. Tengok udel, liane kaget. Ah masa bisa mengeluarkan bayi dari udel? Indonesia berkilah, ya nggak dari pusar ke bawah sedikit lah. Maka terus sering sampaikan itu kita mayoritas Islam tapi konsolidasi budaya kita kalah objek-objek wisata yang ada di kita itu kan bukan milik kita tak patek duit prasasti tak patek duit peninggalan Allahumma sholli lama Muhammad Borobudur rame gitu bae wong Islam Prambanan pokoknya sih rame-rame dikunjungi wisatawan Bali rame gitu bae wong Islam ya India negaranya Tuan Takur itu mayoritas penduduknya hidup Buddha tapi objek wisata di sana rata-rata milik orang Islam berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana Spanyol itu negara Nasrani Spanyol itu zaman baru ploso itu ngetan kerja ya. ploso ngetan terus becak paling ya, jauh tahun dengan banyak itu halo mayoritasnya Nasrani tapi 80% objek wisata di sana milik orang Islam ya Alhamdulillah kita mulai ada wisata religi Wali Songo mulai rame Tuban ono Sunan Bonang tapi sih rame alun-alun karo bu wayah kol yo ora wayah kol kok bendi ora berliwat nggone pantai iki suwake lanang wedok manuk-manukan di sebelah kene iya. Lamongan punya Sunan Derajat, tapi Derajat jauh kalau ramai dibanding B. Itu. Sehingga Mas misalnya kamu ke luar negeri tanya orang luar negeri, where are you from? Mister, Bapak dari mana? Ngomong, I am from Indonesia. Kan Indonesia. Oh, ke Indonesia langsung. Bali is good. dong Indonesia. Bali is good. Paling hebat, luar biasa. Kita mau mengangkat Islam dengan mengatakan, buat nampel Moscow is good. Oh, masih apa lebih hebat. Dene kaget, penasaran, takon. Ono sing luwih hebat teko Bali. Kowe ngambil musko, di mana mesti ngambil? Kowe jawab, di Surabaya. Di Surabaya. Dene ke Surabaya langsung komentar, Surabaya. Doni is good. buku karangane Profesor pokoknya Profesor Wong Pinter mana? Lali jenenge lali. Nah saya itu nanti kadung lali biasanya orang ini. Jadi makanya aku ngomong salah satu Profesor Wong Pinter, tapi gak Pinter gak kira jadi Profesor. Ternyata Master IQ Indonesia itu menempati ranking 154 dunia. S3 kita itu terendah keempat ranking 4 dari bawah sang dunia tepuk tangan untuk Indonesia paling sugi doktor itu Israel makanya gak mau ceritanya Amerika Serikat wani kalau Israel gak mau ceritanya coba Israel musuh negara di Amerika selalu berada di belakang jadi bagi kenapa? karena produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand grandmasternya orang Israel tenaga otaknya itu orang Israel nah, Israel langsung dia dibelanya dong Israel itu setiap satu juta penduduknya 12.600 itu dokter coba nah ini Amerika cuma 6.500an dokter dari setiap satu juta penduduk Jepang 7.000, Jerman 5.000 India negara terbelakang, negara miskin, mata uangnya nilainya juga rendah nilai tukar mata uangnya rendah hobinya mau nyanyi prosok Iya dia kan hobinya mau nyanyi kan belum namanya nonton film ini jawab nyanyi kok di sini pacaran nyanyi bal-balan nyanyi mangan nyanyi abus jotosan ini sini kalau nyanyi hobinya Rupa iwai lumai wae bojone dhewe kucek-kucekotan Tapi subhanallah oh, India itu iya. ternyata setiap satu juta penduduk 3.500 nya adalah dokter. 2500 dokter dari setiap 101 juta penduduk Indonesia 1 juta penduduk dokternya 62 disyukuri ini ini ada yang 50% dapat gelar dokter karena kuliah menurut sekolah yang 50% aspal asli tapi kualitas sekolah nek bungkul apa di Indonesia iya dan yang sekarang lagi fenomenal kayak yang subur bukan dulu kita semua anjur juga loh biasanya mana aja kan jombang oh, hebat kalau yang jombang kau pasti nggak kenal bahasa mas Ari bahwa Rasulullah Gus Dur Cak Nun kau pasti nggak kenal Nopolis Majid jombang tapi siapa sih nggak Rian Konari Jombang kadung api gak doyan jombang kadung elek Bisa kurung Jombang aku tong jombang Jombang baik jombang Uh, 12 di sini ya waktunya sebentar. Ilmu saja ini, mestinya satunya nanti akhlak, tapi karena waktunya udah terbatas, mohon maaf. Sama mana yang mana? Ibu, yang bidan-bidan ini. Bayi wes metu, bareng bukan metu neng. Waktunya wes yang Mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Maaf, ngaji ini tiga santai, soalnya ngaji saya ini nggak terlalu matenteng, banyak dosen yang matenteng, nyantai. Tentu saja banyak kesilapan, tentu saja banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi generasi yang berkarakter kulit alba alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu yang diharapkan dalam Islam. Siapa mereka tiga kriterianya tadi? Satu, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya sensitif, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yang kedua selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, rasionya juga dimaksimalkan, ahli berpikir. Dan yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka ada adzabannar. Berdoa dan berikhtiar. Berarti Generasi oleh albab harapan itu adalah yang ahli pikir, ahli pikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Hatinya tertek, uteke lantik, tangannya yo ya Ngerti pinter tur yo ya prigel. Cerdas pikir, pinter mikir yo ya gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, gelem jangan menir, yang musuh wangin lintir mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, jasa jasadiahnya terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Jadi yo oh, pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Angel ya kata-kata ini. Memang ya larang. Ya, maksudnya kata-katanya ini larang. Itu yang kita harapkan. Dan insya Allah setikes Yo yo habis semua. Ikatan Cendekiawan Mus Medika. Yo yo. Ikatan Cendekiawan Medika. Coba. Yo yo. Insang. Inna Allah la yang buru ila suarikum wa la ila atlatikum Walakin yang buru ila qulubikum Yang dinilai Allah bukan jasadmu tapi hatimu Yang dinilai Allah bukan omongannya tapi hatinya Meskipun omongannya ngomong ikatan tapi hatinya ngomong insan tahu. insan cendekiawan Masalah Cara kok ya. Ternyata sampai aja perhatian no. Oh. Subhanallah. ya. Mudah-mudahan semuanya betul-betul bisa menjadi ulil albab tadi harapan. Sehingga bisa mencapai kehidupan yang di dunia hasanah wabil akhirati. insyaallah ini materi kapan-kapan kalau diundang lagi ada kesempatan.